Allah perintahkan kepada hambanya dan ini adalah termasuk asbab sebab-sebab semua kebaikan adalah ad-du'a berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Wa qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Fa inni qaribun, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa hambaku ketika mereka berdoa kepadaku. Dan manusia yang paling baik di dalam mengamalkan perintah-perintah tersebut adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu afdalul bashar. Beliau adalah semulia-mulianya manusia. Wa huwa wa uswatun. Beliau adalah kudwah, toladan uswah dalam segala hal. Dalam segala hal. Termasuk di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Sungguh Nabi Ali Shallallahu Wasallam beliau telah menegakkan ibadah ini, yakni ibadah doa dengan sempurna, dengan adab-adabnya. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang menginginkan menegakkan ibadah doa atau ibadah apapun ya dalam bentuk yang Allah ridhai alaihi bi ittiba'ur rasuli alaihi salatu wassalam wajib atasnya untuk mengikuti nabi alaihi salatu wassalam mentoladani beliau salawatullahi wassalamuhu alaihi dan di antara yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam fi babid doa di dalam bab doa adalah al-ijtihad bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah fi salat di dalam salat. Karena sesungguhnya doa fi salat, doa di dalam salat termasuk perkara yang dicontohkan ya, kan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sujud masalah. Ketika sujud misal. Karena waktu sujud adalah waktu yang seorang hamba dekat dengan Allah Azza wa Jal. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk seorang memperbanyak mada doa fi sujud ketika sujud. Nah, demikian pula di antara yang ditauladankan dicontohkan oleh Nabi Ali SAW adalah doa qabla assalam, ba'da tasyahud. Doa ya sebelum salam setelah tasyahud. Itu diantara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Rasul Alaihi Salatu Wasallam dan adalah Nabi Alaihi Salatu Wasallam bersabda, "Sallu kama roaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka termasuk kesempurnaan seorang hamba di dalam melakukan ibadah salat ya, adalah mencontoh Nabi Alaihi Salatu Wasallam dalam segala apa yang dilakukan oleh beliau di dalam sholat Minha antaranya adalah ya doa. Melihat bagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam berdoa di dalam ibadah yang agung ini. Terkait dengan doa qabla assalam salam ba'da tasyahud diriwayatkan dari Nabi Ali Shallallahu Wasallam beberapa adiyah, beberapa doa. Meskipun doa apa saja, seorang boleh berdoa ya sebelum salam. Fa innahu maudhi'ud du'a karena setelah tasyahud sebelum salam adalah tempat untuk seorang apa? berdoa. Nah, namun Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengajarkan beberapa doa, beberapa adiyah, beberapa doa-doa yang ya beliau selalu membacanya, sering membacanya. Di antaranya adalah ta'awud, ya, ta'awud berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal arba.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 Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabi jahannam dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri dan dari azab kubur. Wamin fitnah fitnatil mahya wal mamat dan dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Wamin syari fitnati al-masihi ad-dajjal dan dari fitnah atau kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Nah, ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla salam, sebelum apa? Salam. Dan di antara doa yang juga diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam qabla salam adalah apa yang diriwayatkan oleh imam Muslim rahimahullahu taala fi sahihihi di dalam sahihnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di mana Nabi Ali salatu wassalam ya beliau membaca doa sebelum salam dengan doa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wama akhartu wama a'lantu wama asrartu wama asrartu wama a'lantu wama asraftu wama anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla salam sebelum salam Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ma qaddamtu, wa ma akhortu wa ma asrortu wa ma a'lantu, wa ma asraftu, wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Taib. Kita tadaburi dan kita renungkan makna dari ya, doa ini. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku ya Allah, ma qaddamtu, ma qaddamtu minas sayiat Apa yang telah aku lakukan ya Allah minas sayiat dari kejelekan-kejelekan. Ma qaddamtu minas sayiat dari kejelekan-kejelekan. Ya. Wa ma akhartu dan apa yang aku akhartu aku tinggalkan minas sunan. Ya, di antaranya minas sunan dari sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau sesuatu yang ya disyariatkan kemudian lupa untuk ditegakkan wama akhortu wama asrortu dan juga aku mohon ampun ya Allah dari apa-apa yang aku lakukan dengan tersembunyi wama asrortu apa yang aku lakukan dengan tersembunyi wama a'lantu atau apa yang aku lakukan dengan terang-terangan wama asroftu dan apa yang aku melampaui batas padanya Al-israf huwa mujawazatul had. Al-israf maknanya adalah mujawazatu al-had, melampaui batas. Ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan juga aku mohon ampun kepadamu ya Allah atas dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada aku ya Allah. Ya. Daripada aku ya Allah. Dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada aku ya Allah. Nah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru di sini disebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala al muqaddimu wal muakhir kemudian ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illa anta la ilaha illa anta Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah Hadis ini di antara hadis-hadis yang agung wa min jawami'il kalim dan termasuk di antara jawami'il kalim yakni kalimat-kalimat yang sederhana namun ya mencakup makna yang demikian luas. Di antara faedah dari doa ini, ya. Di antara faedah dari doa ini, ya. Doa ini tidak meninggalkan sedikit pun dari dosa. Jadi semua dosa-dosa yang kita lakukan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk dari kesalahan adalah ya, seorang memohon ampun kepada Allah dari doa-doa yang dia ingat saja. Ya, kebanyakan manusia kan dia memohon ampun dari dosa yang dia sadari kan demikian. Ya. Betapa banyak dosa yang kita tidak menyadarinya. Dan lebih parah lagi ketika kita melakukan sesuatu yang itu adalah dosa dan kita meyakini itu justru sebuah perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal Nah, fa manusia manusia nah, ya, termasuk kesalahan yang dilakukan oleh mereka adalah memohon ampun kepada Allah hanya dalam perkara yang dia ingat Adapun dalam doa ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Nabi Ali sallallahu Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya, wa hadza min adab yakni at-taubah, termasuk dari adab taubat adalah memohon ampun kepada Allah dari semua dosa. Coba kita lihat doa ini. Apakah ada tersisa dosa yang tidak masuk dalam doa ini? Jawabannya tidak ada. Ya. Allahumma ya Allah, ampunilah aku ma qaddamtu, apa yang aku lakukan minas sayyi'at dari kejelekan-kejelekan. Semua kejelekan. Ya. Wama akhortu atau apa yang aku akhirkan, apa yang aku akhirkan. Yani ya, terlebih kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Perkara yang sudah kita ketahui ya, terkadang kita tinggalkan. Minas sunan dari perkara-perkara yang sunnah ya. Atau perkara-perkara yang apa namanya afdal kita tinggalkan kemudian melakukan perkara-perkara yang mafdul yang lebih rendah daripada yang yang afdol. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dari apa yang kita tinggalkan minas sunan. Dari perkara-perkara sunnah. Wama asrortu dan dosa yang aku lakukan asrortu yakni dalam keadaan sir. Ya, dalam keadaan sir. Atau dosa yang dilakukan dalam keadaan alaniyah, dalam keadaan terang-terangan. Wama asraftu dan apa yang aku lakukan melampaui batas dari batasan syariat wama anta a'lamu bihi minni dan dosa-dosa yang engkau lebih tahu ya Allah daripada aku ya Allah betapa banyak dosa yang kita lakukan kemudian kita lupa sebenarnya kita tahu itu adalah apa dosa tetapi kita lupa kita lupa dari dosa itu ya, bagaimana seorang akan mohon ampun kepada Allah dari dosa yang dia lupa atau dia melakukan dosa karena kejahilannya bisa babil jahil dengan sebab jahil dia melakukan itu padahal itu dosa bisababil jahal. Wa ba'dun nas nasallallahu alaihi wal afiyah ya, sebagian manusia waqa'u fil bidah terjatuh kepada mata bid'ah. Terkadang juga bisa babil jahal. Ya. Atau dengan sebab husnudzan kepada apa? Kepada orang yang diikuti. Dia orang alim, ya, dia orang yang kelihatannya soleh mengikutinya. Padahal itu adalah perkara-perkara yang muhdasah, perkara yang bid'ah. Ya. Dan seorang yang melakukan kebidahan, ya takit meyakini bahwasanya apa yang dilakukan adalah apa? Kebaikan. Yukarribu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Padahal apa yang dilakukan itu adalah apa? Dosa. Disebutkan sebuah kisah. Ada seorang datang kepada ya, seorang masyayikh datang mengeluh tentang musibah yang banyak menimpanya. Wahai Syekh, banyak musibah menimpa saya. Apa dosa saya, ya Syekh? Ya. Apa dosa saya? Nah, seorang yang yakni awamun nas. Ya. Taib. Maka Syekh tersenyum melihat orang ini. Kenapa? Nah, dia bertanya apa dosa saya? Nah, kira-kira apa kesalahan saya? Dalam keadaan halikul lihya. Dalam keadaan dia mencukur apa namanya? Jenggotnya. Wahada minadzan. Tidak menyadari dan tidak tahu itu adalah apa? Dosa. Wa yashrabud dukhan dan meminum, me, me, me, me, menghirup apa namanya? ya rokok hadza minal dzunub ini juga termasuk dosa ya. wabillahi ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah ya di antara faedah dari doa ini doa ini ya memasukkan ke dalamnya segala jenis dosa yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Kemudian di antara faedah doa ini ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah adalah hadis ini menunjukkan tawaduknya Rasul alaihi salatu wassalam wa kamalu ubudiyatihi dan kesempurnaan penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempurnaan ya ubudiyah penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal tersebut ikhwatil kiram barakallahu fikum? Fa an alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Ya. Telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. qad 'allamahu Allahu azza wa jalla dzalik dan Allah telah memberitahukan itu kepada nabinya alaihi salatu wassalam bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Ya. Bahkan as-sahabah, para sahabat mengetahui itu, meyakininya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu atau akan datang. Para sahabat meyakini itu. Wa nahnu na'taqidu dzalik dan kita juga meyakini itu. Pernah suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat malam sampai bengkak kaki beliau. Mada qalat apa yang dikatakan oleh Aisyah kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ya Rasulullah, engkau salat seperti ini. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosamu ya, ya Rasulullah dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan apa? datang. Ucapan Aisyah ini menunjukkan i'tiqad beliau. Iya atau tidak? Keyakinan beliau. Permasalahan gaib yang seperti ini. Tidak lain kecuali karena Allah mengabarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga Nabi Ali Shallallahu wasallam mengabarkan kepada umatnya. Dan Nabi membenarkan ucapan Aisyah, tidak menyangkalnya. Nabi mengatakan, "Afala aku nu abdan Ya, Yani benar aku telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa saya melakukan seperti ini? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas untuk aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya. Yani ini menunjukkan ya, menunjukkan kesempurnaan ubudiyah. Kesempurnaan penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu beliau memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa beliau dengan bentuk yang seperti ini. Ya. Allahumma Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam memohon ampunan kepada Allah dalam bentuk yang seperti ini. Ya. Dalam bentuk yang seperti ini, ya Allah ampuni saya atas apa yang aku lakukan atau apa yang aku tinggalkan apa yang aku lakukan dengan terang-terangan atau aku lakukan dengan tersembunyi. Ya. Atau apa yang aku melampaui batas padanya ya Allah. Dan apa yang engkau lebih tahu tentang dosa-dosaku daripada aku ya Allah. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Fahadal hadis, hadis ini yadullu ala kamali ubudiyati ar-rasul alaihi salatu wassalam wa syukrih menunjukkan kesempurnaan ubudiyah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian al muslimin rahiman rahimakumullah ya. Di antara faedah dari doa ini doa ini menetapkan ya asma Allah azza jal, nama Allah subhanahu wa taala di antaranya adalah al-muqaddimu wal muakhir. Al-muqaddimu wal muakhir adalah dua nama Allah subhanahu wa taala ya. Yang disebutkan beriringan al-muqaddimu wal muakhir. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya keduanya adalah nama-nama Allah subhanahu wa taala. Ya. Yang kesempurnaan itu tampak dengan menggabungkan keduanya. Al-muqaddimu wal muakhir. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Apa makna dua nama ini? Al-muqaddimu al-muqaddimu maknanya adalah zat yang ya yuqaddimul asya. Ya. Wa yada'u wa yada'uha fi mawdhi'iha. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sesuatu, meletakkan sebelum sesuatu, ya. Dan ini semuanya ya berdasarkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengakhirkan sesuatu atas yang lain. Ya. Mengakhirkan sesuatu atas yang lain dan itu juga sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti di antaranya ya, al-musabbabat, ya, perkara-perkara yang merupakan akibat didahului dengan asbab. Allah Subhanahu wa taala min hikmatihi di antara hikmahnya ya, menetapkan sesuatu dengan apa? sebab-sebabnya. Sebab-sebab itu didulukan, didahulukan sebelum apa? Ya, akibat. Naam. Wabillahi taufiq. Seorang tidak akan mendapatkan ilmu, seorang tidak akan mendapatkan mata, al-ilm ya, menjadi seorang yang fakih terhadap agama illa kecuali ketika menembus sebab-sebabnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba untuk melakukan pendahuluan perkara yang merupakan asbab wa huwa talabul ilm yaitu menuntut ilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju mata Jannah. Jalan menuju jannah. Naam. Juga Allah Subhanahu wa taala ya mendahulukan sebuah syariat atas syariat yang lain, ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ya syariat as-shalah sebelum syariat al-jihad dan mengakhirkan syariat al-hajj. Ya, Allah tidaklah mewajibkan syariat haji kecuali fisanati tasyah ya, minal hijrah. Pada tahun 9 apa? Hijriah. Ya. Wabillahi taufik. Allah Subhanahu wa taala juga mendahulukan ya, hamba-hambanya atas yang lain. Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian hambanya atas hamba yang lain. Bahkan di kalangan para nabi, para rasul, ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian yang lain atas sebagian yang lain tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan sebagian rasul atas sebagian yang lain di antara mereka ada yang Allah ajak bicara yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah tinggikan sebagian para nabi atas sebagian yang lain fa afdalu al anbiya war rusul ulul azmi yang paling mulia dari para nabi dan rasul adalah ulul azmi minar rusul. Ya, nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa Ibrahim wa Musa wa Isa dan juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling afdol dari ulul azmi minar rusul adalah khalilan, dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihi salatu wasallam wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah muliakan di antara keduanya yang paling afdolnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sahibu al-wasilah beliau yang mendapatkan wasilah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendapatkan wasilah kecuali seorang dari hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Muqaddimu wal Muakhir. Dan di akhir doa ini Nabi Ali salatu wasallam ya menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illa anta. La ilaha tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illa anta kecuali engkau ya Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memiliki asmaul husna wa sifati al ulia. Zat yang memiliki nama-nama yang husna yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi. Dia sajalah satu-satunya zat yang bisa memberikan ampunan, satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini, maka sudah barang tentu satu-satunya zat yang berhak diibadai adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan ya nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan juga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Disebutkan juga Allah Azza wa Jal zat yang mengampuni hamba-hambanya diakhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Engkau ya Allah. Doa ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Ali sallallahu Wasallam untuk dibaca ya di dalam tasyahud qabla assalam dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mentoladani Nabi alaihi salatu wassalam dengan seorang memohon ampun kepada Allah semoga akan menjadi sebab kebaikan untuknya fid dunya wal akhirah dan hadis ini juga menunjukkan sekaligus sebagai contoh bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling banyak beristighfar kepada Allah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kata Nabi alaihi salatu wassalam sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam sebagian riwayat, aku beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah 100 kali. Dan pernah seorang sahabat di samping Nabi Ali Shallallahu Wasallam mendengar Nabi mengucapkan kalimat dan dihitung. Ternyata sampai 100 kali. Nabi mengatakan Robbi firli watub tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Jalla wa ala memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.